tauhid. Dan perkara kedua yang merupakan titik konsentrasi dari dakwah mereka adalah mengingatkan umat mereka tentang adanya hari kebangkitan. Tentang adanya hari kebangkitan. Barang siapa yang memperhatikan Al-Qur'an, maka dia akan dapati banyak sekali surat-surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang al baad tentang hari kebangkitan. Kita kalau baca dari surat Al-Insan, Al-Mursalat, kemudian An-Naba, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. An-Nazi'at. Sehingga sampai seluruh Al-Qur'an ya membicarakan tentang hari kiamat. Bahkan banyak surat-surat yang dikhususkan untuk membicarakan tentang hari kiamat, terutama surat-surat dalam juz amma. Kemudian juga sebagaimana perkataan sebagian ulama seperti Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala dia mengatakan Al-Qur'an seluruhnya berbicara tentang hari kiamat. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian berbicara tentang surga dan neraka, maka ini merupakan kelaziman setelah al-ba'ats, setelah hari kebangkitan. Dan isi Al-Qur'an rata-rata berbicara tentang al-jannah wan nar, hari kiamat. Yang ini adalah fase setelah hari kebangkitan. Oleh karenanya perkara al baaf adalah perkara yang merupakan salah satu konsentrasi dakwah para anbiya setelah pembicaraan tentang tauhid. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil Al-Qur'an sebagian akan kita sebutkan ya karena kita tadi telah kita jelaskan hampir seluruh Al-Qur'an isinya tentang ya hari kebangkitan atau apa yang terjadi setelah hari kebangkitan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa nufikha fis-sur sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala dan tatkala ditiupkan sangkakala. Jika Allah menghendaki terjadinya hari kiamat, hari kebangkitan, maka Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dan Malaikat Israfil meniup dua kali tiupan pertama, fasaiqa man fis samawati wa fil ard. Seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya meninggal binasa illa man Allah kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiupan kedua inilah yang membangkitkan seluruh manusia dari kuburan. Fa idzahum qiyamun, tiba-tiba mereka semuanya berdiri yanzurun, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Dalam ayat yang lain, surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Tatkala ditiupkan sangkakala, itu sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka kemudian menuju segera bertemu dengan Rabb mereka. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin wa sadaqal mursalun. Kata mereka, celaka kami, siapa yang bangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Yaitu dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Dan mereka mengatakan inilah janji Ar-Rahman, janji Allah Subhanahu wa taala dan sungguh telah benar para rasul, sadaqal mursalun. Para rasul sudah mengingatkan mereka akan adanya hari kebangkitan dan mereka sadar akan benarnya para rasul tatkala mereka telah dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Kata Allah, "In kanat illa sayhatan wahidatan." fa idahum jami'u ladaina muhdharun. Hanya dengar satu tiupan, hanya dengan satu suara, ya. Maka tiba-tiba mereka dihadirkan di hadapan Allah seluruhnya. Dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tentang hari kiamat dengan mengkiaskan, menganalogikan tentang air hujan yang turun ke bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan dari bumi yang sudah tandus atau bumi yang sudah mati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya, sebelum turun hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Dan tatkala angin tersebut sudah membawa awan-awan yang sudah berat, yaitu awan-awan yang sudah mendung, suqnahu li baladin mayyit. Maka kami pun turunkan air hujan tersebut kepada negeri yang mati, yaitu kepada negeri yang tandus. Fa'anzalna bihil ma, maka kami turunkan dengan awan tersebut air hujan. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Kata Allah, "Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Demikianlah kami keluarkan ya orang-orang mayat-mayat semoga kalian bisa ya sadar atau bisa mengambil pelajaran. Lihatlah di sini, Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan tentang air hujan yang turun ke bumi yang tadinya bumi dalam keadaan mati, kemudian tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan sebagaimana nanti Allah akan hidupkan mayat-mayat dari kuburan mereka. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan dalam hadis bahwasanya Allah turunkan semacam gerimis yang akan mengenai mayat-mayat kemudian keluarlah mayat-mayat tersebut dari kuburan-kuburan mereka. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tatkala menyebutkan tentang turunnya air hujan yang menumbuhkan tumbuhan Allah mengatakan kadzalikal khuruj demikianlah mayat-mayat akan dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka dalam ayat, ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala kadzalikan nusyur demikianlah hari kebangkitan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala kadzalika tukhrajun demikianlah kalian dikeluarkan dari kuburan-kuburan kalian adapun bagaimana cara kebangkitan bagaimana Allah membangkitkan mayat-mayat dari kuburan-kuburan mereka, maka pendapat yang kuat di kalangan para ulama, ya, karena di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah membangkitkan pendapat yang pertama, mereka mengatakan Allah membangkitkan manusia dengan jasad yang baru yang benar-benar berbeda dari segala sisi dari jasad yang ada di dunia. Dengan jasad yang baru yang benar-benar berbeda dari jasad yang ada di dunia. Jadi jenis baru berbeda dengan jenis manusia tatkala hidup di atas muka bumi. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya jasad yang dibangkitkan di hari kiamat kala itulah jasad yang ada di dunia, persis tidak ada bedanya. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat ya, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lain bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan pada hari kiamat berasal dari jasad yang ada di dunia yang sudah berubah menjadi tulang belulang yang sudah hancur luluh. Allah kembalikan jasad tersebut, jasad yang dulu di dunia Allah bangkitkan dan Allah modifikasi. Allah modifikasi dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meskipun berasal dari jasad yang ada di dunia namun ada perubahan. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak mereka memiliki jasad yang berbeda dengan jasad yang ada sekarang. Dari sisi apa? Seperti penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam, mereka akan dibuat tubuh mereka besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang penghuni neraka jahanam giginya seperti Jabal Uhud. Di antaranya kata para ulama, tubuh mereka dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka benar-benar merasakan siksaan api neraka. Sehingga api neraka yang merasuk ke dalam tubuh mereka ya benar-benar membakar seluruh sel-sel tubuh mereka. Allah allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api neraka yang masuk dalam jantung-jantung mereka. Sementara tubuh mereka dibakar bukan cuma bagian luar, bagian dalam pun api menyala dalam tubuh mereka. Kemudian mereka dibuat kuat, disiksa la yamutu fiha wa la mereka tidak mati-mati, setengah hidup dan setengah mati, disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Namun mereka tidak mati-mati, dibakar dengan pembakaran api yang sangat luar biasa, yang sangat panas yang tujuh kali lipat daripada api di dunia namun mereka tidak mati-mati. Ini menunjukkan jasad mereka kuat. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada hari kiamat kelak yang tatkala kita di dunia sekarang tidak mampu untuk melihat jin, tidak mampu untuk melihat malaikat, maka pada hari kiamat kelak kita akan dibuat mampu melihat para malaikat. Penduduk surga akan melihat malaikat, terjadi perbincangan, antara penduduk penghuni surga dengan malaikat, demikian juga terjadi perbincangan antara penghuni neraka jahanam dengan para malaikat. Demikian juga kita tatkala di dunia penghuni surga, para penghuni surga tatkala mereka di dunia, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan mata mereka tidak kuat. Jangankan melihat Allah, melihat matahari mereka tidak kuat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Ta'alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dalam sahih Muslim. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Tatkala seorang masuk surga, maka dia akan diberi kemampuan untuk melihat wajah Allah dan dia akan merasakan kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim." Aku mohon kepada engkau kelezatan pandangan melihat wajahmu yang mulia. Kemudian penghuni surga juga berbeda. Allah akan membangkitkan mereka dengan tubuh mereka yang diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi mereka sebagaimana tinggi nenek moyang mereka seperti tingginya Nabi Adam, situna ziraan 60 zira sekitar 30 meter tinggi mereka. Kemudian mereka wajah mereka seperti rembulan. Wajah mereka dibuat tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seperti Al-Iz uh, uh, seperti Abu Lais al-Hanafi Ibnu Abi Lais al-Hanafi dalam kitabnya Syarah al-Aqidah Tahawiyah menyebutkan bahwasanya di hari kebangkitan kala dan ini dia nukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya di hari kiamat kala wajah-wajah dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi manusia masih membedakan ada ciri khas si fulan dari yang lain si fulan dan si fulan diketahui oleh mereka meskipun para penghuni surga wajahnya dibuat bersinar dibuat tampan, dibuat indah, tetapi masih ada ciri khas yang menunjukkan bahwasanya ini adalah si fulan waktu di bumi. Sebagaimana anak kecil, kalau kita melihat anak kecil kita ingat wajahnya, tatkala dia sudah dewasa, berubah wajahnya. Lebih kokoh wajahnya, lebih bugar tubuhnya, mungkin keluar jenggot, keluar jambang, keluar kumis. Akan tapi kita masih ingat, oh kamu si fulan dulu yang kecil. Meskipun telah terjadi perubahan pada wajahnya, tapi kita masih bisa membedakan bahwasanya dialah dulu si fulan waktu kecil. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan penghuni surga dengan wajah yang yang bersinar sebagaimana rembulan, wajah yang tampan, akan tapi masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara dalil bahwasanya tubuh mereka berbeda dengan tubuh yang ada di dunia, artinya di, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, para penghuni surga mereka tidak buang air, tidak ada kotoran dari mereka, tidak ada Ya tai mata mereka tidak ada, tidak ada kotoran telinga tidak ada, tidak ada ingus ya. Tidak ada mani, enggak ada, enggak ada kotoran. Oleh karenanya mereka makan bukan karena lapar tetapi karena berlezat-lezat. Dan setelah mereka makan, ya, yang keluar hanyalah uh, gelegean yaitu keluar suara, itu pun keluar dengan bau yang sangat harum. Ini menunjukkan bahwasanya tubuh mereka dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini pendapat yang yang kuat bahwasanya manusia dibangkitkan dengan sumber dasar dari tubuh mereka di dunia tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun jika Allah berkehendak Allah hanya mengatakan apa kun fayakun jadi maka jadilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tubuh manusia berasal dari tubuh mereka waktu di dunia, artinya sumber tubuh manusia yang terjadi di akhirat kelak berasal dari tubuh mereka di dunia, banyak dalilnya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Maka pada hari tersebut yaitu pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Kemudian akhirnya tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum dan kaki-kaki mereka menjadi saksi Bimakanu yaksibun atas apa yang mereka lakukan dahulu. Ini dalil bahwasanya mulut-mulut dikunci, tangan-tangan yang dahulunya dilakukan untuk maksiat, kaki-kaki yang dahulunya dilakukan untuk maksiat akan menjadi saksi. Kaki-kaki inilah yang dahulu di dunia. Kalau kaki-kaki ini kaki kaki yang baru, kalau tangan-tangan tangan-tangan yang baru, maka dia tidak bisa menjadi saksi. Tatkala Allah menyatakan tangan-tangan menjadi saksi atas maksiat yang dia lakukan, kaki-kaki yang menjadi saksi atas maksiat yang dia lakukan menunjukkan kaki-kaki dan tangan-tangan itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat meskipun setelah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka protes kepada kulit-kulit mereka, penghuni neraka jahanam Penghuni neraka jahanam berkata, "Lima syahidtub alaina." Wahai kulit-kulit, kenapa kalian menjadi saksi untuk menjatuhkan kami? Kok bisa berbicara kalian? Kata kulit-kulit, antokana alladhi antaqa kulla Allah menjadikan kami bisa berbicara. Kulit-kulit yang dahulunya ya digunakan untuk bermaksiat akan menjadi saksi ya untuk menjatuhkan para penghuni neraka jahanam. Demikian juga dalam ayat yang lain tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dibangkitkannya orang yang sudah meninggal. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kala Ibrahim berkata, "Ya Allah, ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta." Bagaimana kau menghidupkan yang mati? Karena masalah hari kiamat ini diketahui oleh seluruh para ambia. Seluruh ambia mendakwakan tentang hari kiamat. Oleh karena Nabi Ibrahim ingin tahu dan dia bertanya, "Kaifa mauta?" Bagaimana kau hidupkan yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati wahai Allah Subhanahu wa taala? Allah bertanya, "Qala awalam tu'min?" Apa kau tidak beriman? Qala bala. Justru aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya bertambah ketenangan dalam hatiku, bertambah imanku lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم دعوهن ya'tinaka sa'ya wa alam الله Allah حكيم hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah empat empat ekor burung, kemudian cincanglah empat ekor burung tersebut, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah burung-burung tersebut di di mana di eh, puncak-puncak e, gunung. Kemudian panggillah burung-burung tersebut. Ya'tinaka sa'ya, maka burung-burung tersebut akan datang lagi kepadamu. Ini dalil bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim mencincang burung-burung tadi, Allah hidupkan kembali burung-burung yang sudah dicincang tadi. Dikembalikan oleh Allah. Ini dalil bahwasanya tubuh nanti yang sudah tercincang bahkan sudah berubah ya akan dikembalikan oleh Allah untuk dibangkitkan. Karena dalam ayat ini Nabi Ibrahim sedang bertanya bagaimana cara kau menghidupkan yang mati. Allah kasih contoh bahwasanya burung-burung yang sudah tercincang itulah yang akan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwasanya tubuh manusia yang ada di atas muka bumi ini itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah. Tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dalam hadis yang masyhur Sahih Bukhari dan yang lainnya tentang kisah salah seorang dari Bani Israel yang ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dia melakukan kemaksiatan, maka kemudian dia asraf ya, banyak melakukan kemaksiatan akhirnya tapi dia ketakutan. Dia punya ibadah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kumpulkan anak-anaknya, dia mengatakan, "La imitu faharriquni, thumma dharuni fil yam." Wahai putra-putraku, kalau saya mati maka bakarlah jasadku. Kemudian tebarkanlah debunya di lautan. Dalam riwayat firrih, tebarkanlah debu-debuku di udara. Fa in Allahu alayya la yu'adzibani la yu'adziban la yu'adzibuni adzaban ma adzabahu ahadan. Kata kata dia, seandainya Allah mampu untuk membangkitkan aku, maka Allah bakalan mengadab saya dengan azab yang tidak pernah Allah azab orang lain. Artinya dia banyak sekali melakukan kemaksiatan sehingga dia takut. Dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya mati bakarlah saya dan buanglah debu saya supaya saya tidak dibangkitkan. Karena kalau saya dibangkitkan, gawat. Saya akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Maka dilakukanlah wasiat ini oleh putra-putranya setelah dia meninggal dibakar oleh putra-putranya. Kemudian ditebarkanlah debunya di lautan, kemudian ada yang ditebarkan di angin. Maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang ini dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ard ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi kumpulkanlah seluruh bagian dia yang ada pada dirimu. Maka berkumpullah seluruh debu-debu tersebut Allah kembalikan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dikembalikan menjadi daging kemudian terkumpulkan menjadi manusia ini maka dia muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada dia, "Ya fulan, ma hamalaka ala ma apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kau lakukan? Ingin dibakar. Kata dia, khasyatuka ya Saya takut kepada engkau ya Allah. Maka Allah pun mengampuni dia. Allah mengampuni dia. Karena khasyahnya. Dia telah beramal soleh sebelum meninggal. Yaitu apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia jahil, dia tidak mengerti. Maka Allah ampuni dia. Oleh karena para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya terjadi bisa jadi seorang terjerumus dalam kekufuran namun dia jahil. Namun dia apa? jahil. Orang ini dia secara global meyakini akan adanya hari kebangkitan. Dan dia secara global meyakini adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah untuk membangkitkan. Tapi dia beri syihat siapa tahu saya tidak bisa dibangkitkan. Dia ragu dengan sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kekufuran. Keraguan untuk meragukan Allah membangkitkan ya nyawa atau jasad yang sudah jadi debu dibangkitkan kembali ini merupakan kekufuran. Sebagian menjelaskan oleh para ulama akan tapi karena dia jahil dan dia punya amalan soleh khasyatullah Allah ampuni dia ini dalil bahwasanya jasad setelah berubah menjadi apapun akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi daging dan itulah yang akan dibangkitkan oleh karenanya modifikasi e, bentuk manusia di akhir di hari kiamat kelak telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah kata Allah Subhanahu wa taala Wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun wa laqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Dan kami akan membangkitkan kalian, membuat kalian dengan apa yang kalian tidak ketahui. Wa laqad alimtumun nash'atal ula. Kalian memang mengetahui tentang penciptaan yang pertama. Jadi Allah menyebutkan penciptaan nanti di hari kiamat dan Allah mengatakan walau alim alimtumun nasy'atal ula dan kalian telah mengetahui tentang penciptaan yang pertama yaitu tatkala manusia diciptakan pertama kali melalui proses melalui air mani kemudian masuk di rahim seorang ibu kemudian berubah berubah berubah menjadi besar. Allah mengatakan walau alim alimtumun nasy'atal ula. Adapun penciptaan kalian pertama kalian paham, tetapi di akhirat kelak nunsyi'akum fima la taalamun Kami akan menciptakan kalian dengan cara yang kalian tidak ketahui dari bahwasanya an-nasy'atul tsaniyah berbeda dengan an-nasy'atul ula. Penciptaan kedua tatkala hari kebangkitan berbeda dengan penciptaan yang pertama. Dalilnya surat Al-Waqiah, ayat dalam surat Al-Waqiah. Dari sini para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, pendapat yang kuat sebagaimana tadi kita jelaskan, manusia dibangkitkan dengan tubuh yang pernah mereka hidup dengan tubuh tersebut di dunia akan tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebangkitan tersebut tidak melalui harus melalui rahim ibu, harus melalui nutfah, air mani tidak perlu. Allah ciptakan dari tanah, Allah jadikan lagi kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum." Dari bumilah kalian kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada bumilah kami kembalikan kalian. Kalian akan dikubur di atas muka bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan dari bumi tersebut kami akan keluarkan kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Nuh, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Allah menumbuhkan kalian dari bumi, yaitu Allah bangkitkan kalian dari bumi. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah akan membangkitkan mengembalikan kalian ke bumi dan kalian Allah akan keluarkan kalian dari dari bumi. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana proses kebangkitan tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma yunfakhu fis sur." Kemudian ditiupkanlah sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Fayas fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Dengan kasrah mengkasrah huruf lam sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya tidak seorang pun yang mendengar suara tersebut kecuali dia akan berusaha mendengarkan jadi sepertinya suara sangkakala tidak langsung keras tapi dia berjalan dengan pelan-pelan sampai kepada seorang kemudian dia meninggal dunia jadi begitu pertama kali dia dengar suara, seakan-akan ada suara yang mulai dengar, maka dia memanjangkan lehernya untuk mendengarkan. Itu cara terdengarnya suara sanggakala. Tidak langsung meledak begitu kemudian apa namanya Tewas tidak, Tetapi suara lirih kemudian semakin membesar wallahu alam bisawab. Oleh karena disebutkan dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa asghalitan, dia pun berusaha memanjangkan lehernya untuk berusaha mendengar suara tersebut. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Dan yang pertama kali mendengar tentang suara ini adalah seorang yang sedang perbaiki uh, tempat minum ontanya. Dikasih tanah kemudian untuk dibendung supaya tempat minum ontanya. Fayus aku, wayus aku nas, maka dia pun meninggal binasa dan seluruh manusia pun akhirnya meninggal. Thumma yursilullah au qala yunzilullahu mataran ka'annahu til ka'annahu tal ka'annahu tal ya. kata Nabi saw. kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim air hujan Ka'annahu tol yaitu seperti rintik-rintikan hujan, bukan air yang apa? keras. Bukan air yang deras tapi air hujan, rintikan hujan. Kemudian kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Fatambutu minhu ajisadun nas." Maka dengan air hujan tersebut tumbuhlah ya jasad-jasad manusia. Para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang proses hidupnya kembali manusia dari kuburan mereka. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Babaina nafkatain arbaun." Di antara dua tiupan ada dua, ada ada empat puluh. Jadi jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Kita kan tadi telah jelaskan tiupan sangkakala dua kali. Tiupan pertama semuanya meninggal tiupan kedua semuanya apa di dibangkitkan. Antara jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua 40, entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, yang jelas jaraknya 40. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabuz dzam." Maka kemudian Allah menurunkan air hujan, ya tadi tol seperti air rintik-rintik maka tumbuhlah manusia seperti tunas yang tumbuh. Tumbuhlah tubuhnya seperti tunas yang tumbuh. Ya. Ini jelas bagaimana uh, digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan melalui proses dalam rahim, tapi tumbuh dengan begitu tersusun tubuhnya dengan dengan tiba-tiba, sebagaimana tunas yang yang tumbuh. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dari anggota tubuh manusia kecuali akan rusak kecuali satu jenis tulang yang disebut dengan ajabudzam. Ada bagian tulang kecil di ujung tulang ekor manusia yang tidak akan rusak kata Nabi SAW "Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Dari tulang itulah dibentuklah manusia, dikembalikan seluruhnya kembalikan kepada tulang tersebut maka tersusunlah tubuh manusia. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang proses ya dibangkitkannya manusia bagaimana disusun kembali tubuh mereka dari jasad mereka yang telah rusak. Kemudian kita akan bahas tentang orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan ada tiga model. Yang pertama adalah al-malahidah, orang-orang ateis, dahriyun, orang-orang yang menyatakan bahwasanya yang mereka tidak percaya dengan Tuhan dan mereka menyatakan bahwasanya kita ini hanya dimatikan oleh masa, hidup dan mati sebagaimana yang telah lewat, orang-orang yang telah lewat. Tidak ada Tuhan. Kalau mereka mengingkari adanya Tuhan, bagaimana lagi tentang adanya hari kebangkitan? Lebih mudah mereka untuk ingkari hari kebangkitan. Ini model yang pertama. Mereka mengatakan, "Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar." Tidaklah kehidupan ini, ya, hanyalah kehidupan dunia. Kami hidup dan kami mati dan kami tidak dibinasakan kecuali oleh masa. Kemudian mereka mengatakan in in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan kami ini hanya kehidupan dunia. Kami hidup dan kami mati dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini model pertama orang ateis yang mereka mengingkari Tuhan yang jelas mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang jenis kedua adalah orang musyrikin Arab yang mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala namun mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Inilah kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Mereka mengakui adanya Allah dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan mereka mengakui adanya Allah tetapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Jenis pengingkar hari kebangkitan yang ketiga adalah orang-orang falasifah, orang-orang ahli filsafat yang diantaranya diwakili oleh Ibn Sina yang menyatakan adanya hari kebangkitan tetapi yang dibangkitkan adalah ruh bukan jasad otak mereka tidak bisa memikirkan bagaimana jasad yang sudah berubah menjadi senyawa kimia yang lain, ada yang sudah dibakar, ada yang sudah dimakan oleh hewan, berubah menjadi senyawa yang lain kok bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Otak mereka tidak sambung. Dan mereka meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan hanyalah ruh. Jadi ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya orang-orang falasifah dikafirkan oleh Al-Ghazali ya, dalam kitabnya Al-Munkidh minad Dalal dan juga dalam kitabnya Tahafutul Tahafutul Falasifah karena beberapa hal yang diucapkan oleh orang-orang ahli filsafat. Di antaranya mereka mengatakan yang dibangkitkan hanyalah ruh bukan jasad. Dan ini pengingkaran terhadap banyak ayat ya. Pengingkaran terhadap banyak hadis. Kalau mengingkari satu ayat saja orang bisa terjerumus dalam kekufuran bagaimana dengan banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini dan banyak hadis. Kemudian di antara sebabnya mereka mengatakan dikidamil alam. Kata mereka alam ini qadim, azali, sudah ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fungsi Allah sebagai pencipta tidak ada fungsinya. Ini juga menyebabkan mereka dikafirkan oleh Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian di antaranya mereka dikafirkan karena mereka mengatakan Allah hanya mengetahui ilmu yang global. Dan ini pendapat Ibn Sina. Allah tidak mengetahui ilmu yang detail. Allah hanya mengetahui ilmu yang global. Dan Ini juga merupakan kekufuran. Inilah hal-hal yang menjadikan para ulama ya keras terhadap orang-orang falasifah karena mereka senantiasa ya mengkiaskan hal yang gaib dengan hal yang mereka yang musyahat yang mereka lihat sehingga tatkala menurut mereka hal itu tidak masuk akal karena yang mereka lihat di dunia seperti ini tidak masuk akal maka mereka tolak maka mereka tolak di antaranya kebangkitan jasad manusia menurut otak mereka tidak tidak mungkin dan ini merupakan bentuk-bentuk kekufuran tiga kelompok ini pengingkar baat pengingkar hari pengingkar hari kebangkitan terus semuanya terjerumus dalam kekufuran. Yang pertama orang-orang ateis, yang kedua yang mengingkari adanya Tuhan kemudian mengingkari adanya hari kebangkitan yang kedua orang musyrikin Arab yang mengakui adanya Allah tapi mereka mengingkari harinya adanya hari kebangkitan dan telah saya jelaskan berulang-ulang bahwasanya uh, ada pengaruh antara syahwat dengan akidah ada antar ada pengaruh antara syahwat dengan akidah. Tatkala orang-orang musyrikin Arab ingin memuaskan hawa nafsu mereka, mereka ingin berzina sepuas mereka, mereka ingin melakukan riba dengan sepuas mereka, mereka ingin berbuat zalim kepada orang lain dengan sepuas mereka, maka mereka tidak mau adanya hari kebangkitan. Karena kalau adanya hari kebangkitan mereka terpaksa harus berhenti. Oleh karenanya syahwat mereka untuk memuaskan syahwat, untuk memuaskan hawa nafsu mereka, mengantarkan mereka mempengaruhi akidah mereka sehingga mereka menolak menolak adanya hari kebangkitan. Menolak adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya sangat berpengaruh antara syahwat dengan hari dengan keimanan. Sehingga sering saya katakan betapa banyak orang yang dikasih dalil bahwa ini hukumnya haram, tapi karena dia hobi dengan haram yang haram tersebut, dia tidak mau haram. Dia tidak mau haram. Dia bilang ini boleh. Maka dia mencari pendapat ulama yang membolehkan, dia mencari pendapat ulama yang keliru. Kenapa? Karena dia hobi dengan perkara tersebut. Kita bilang dalil menunjukkan haram, empat mazhab menyatakan haram, dia tidak mau. Kenapa syahwatnya mempengaruhi akidah dia, mempengaruhi keyakinan dia. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang falasifah yang mereka mengaku sebagai orang-orang Islam tetapi mereka mengingkari hari kebangkitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kata mereka manusia dibangkitkan tapi cuma ruh-ruhnya, jasadnya tidak. Dan ini juga merupakan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Yasin tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan beserta hujahnya beserta dalil atau dalih yang dia ucapkan untuk mengingkari hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Tidaklah manusia melihat bahwasanya tidak merenungkan bahwasanya kami telah menciptakan dia dari nutfah, dari air mani. Faizah huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Apa yang dia tentangi? Menurut dia tidak ada hari kiamat. Dia lupa bahwasanya dia dulu dari tidak ada menjadi ada. Allah mengatakan apakah dia lupa? Dia dulu dari tidak ada. Kalau membangkitkan masih lebih mudah, sudah ada bahan-bahannya. Ada ada ekor tadi, ada kemudian ada bahan-bahannya, kemudian diciptakan, diturunkan hujan jadi, jadi kembali. Yang lebih menakjubkan bukan membangkitkan, lebih menakjubkan dari tidak ada menjadi ada hal ata 'alal insani hainu minad dahri lam yakun syai'an madhkura dahulu manusia lam yakun syai'an madhkura sama sekali tidak ada jangankan tidak ada disebut-sebut saja tidak sama sekali tidak ada dan tidak disebut-sebut kemudian Allah menjadikan dia ada ini perkara yang menakjubkan makanya Allah mengatakan anna khalaqnahu min nutfah kami yang menciptakannya dari air mani nya tidak ada kemudian dengan air mani kami ciptakan dia fa idza huwa khasimun mubin tiba-tiba dia menjadi penentang yang sangat nyata wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu maka dia buat perumpamaan kepada kami dan dia melupakan penciptaan dia. Dia lupa dia dulu dari tidak ada menjadi ada. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang sementara tulang-tulang sudah menjadi tulang-tulang yang apa luluh, sudah rusak. Bagaimana bisa dikembalikan? Logika dia menolak hal ini. Allah mengatakan, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Lihat bantahan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini luar biasa. Allah membantai. Jadi syubhat dia dia mengatakan bagaimana tulang yang tulang yang sudah eh, rusak ini bisa tumbuh lagi menjadi manusia? Siapa yang bisa menghidupkannya? Kata Allah, "Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah." Yang menciptakan dia, yang menciptakan tulang berulang itu di awal kali, dia yang akan menghidupkannya kembali. Mudah. Mudah bagi Allah karena Allah pernah menciptakannya. Untuk diciptakan kembali mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah maha ya mengetahui segala ciptaan yang Allah ciptakan. Kemudian Allah menyatakan, "Allazi" perhatikan sini, "Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun." Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian, mengeluarkan dari kalian, mengeluarkan api yang panas bagi kalian dari pohon yang hijau. Fa'idha antum minhu tuqidun, tiba-tiba kalian menyalakan api tersebut. Kita lihat ada ada eh, pohon yang hijau yang basah. Allah bisa rubah menjadi apa? Yang kering dan panas. Orang bertanya, bagaimana kok bisa sesuatu yang basah menjadi yang panas? Allah bilang bisa. Buktinya pohon bisa dibakar menjadi apa? Api. Karena Allah memberi contoh yang yang mereka tahu, yang mereka bisa lihat. Untuk jadikan sebagai analogi. Dan namanya kehidupan, namanya kehidupan makhluk itu tatkala hidup terdiri atas rutubah, dan hararah. Namanya makhluk itu ada basah dan ada panasnya. Terkumpul antara panas dengan rutubah. Jadilah dia manusia. Manusia kalau sudah dingin sudah mati. Ya. Kalau sudah kering sudah mati. Kapan dikatakan dia hidup kalau dia masih terasa panas di tubuhnya dan juga masih terasa di, ada ada ada basah, ada darahnya, ada tulang, ada apa namanya dagingnya masih antara basah dengan panas berkumpul. Maka jadi dia makhluk. Allah mengatakan dari dari pohon yang hijau dan basah yang seharusnya basah itu bertentangan dengan apa? Dengan panas. Tapi Allah bisa keluarkan api daripada pohon yang basah tersebut. Apalagi dari tulang belulang, tulang belulang yang kebasahannya lebih kurang daripada pohon. Allah mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang panas kembali, yaitu daging ya yang panas dari tulang belulang tersebut. Artinya jangan kalian mengatakan tidak masuk akal bagaimana tulang yang sudah kering, yang sudah dingin seperti ini kemudian bisa tumbuh manusia yang hangat, yang panas? Jawabannya kata Allah pohon yang hijau bisa dijadikan dikeluarkan apa? Api yang panas. Ini karena Allah berbicara dengan logika mereka yang apa yang mereka lihat di antaranya pohon yang bisa dibakar. Kata Allah, "Awalaisal ladzi?" Ini dalil berikutnya Allah sebutkan. Allah sebutkan banyak dalil. "Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum?" Bukankah yang menciptakan langit dan bumi bisa menciptakan seperti kalian? penciptaan langit la khalqus samawati wal ardi akbar, akbar min nas. Semuanya penciptaan langit penciptaan langit dan bumi lebih hebat, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Kalian heran bisa dihidupkan kembali? Allah bisa menciptakan langit dan bumi yang lebih hebat dari penciptaan manusia. Lebih aneh penciptaan langit dan bumi daripada penciptaan apa? Manusia. Wahwal huwal alim dan dia adalah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Kedua Allah mengatakan, "Inna ma'amruh idza arada syai'an an yakula fayakun." Kata Allah, segala perkaranya mudah bagi Allah. Kalau kalian tidak percaya dengan ini semua, Allah kun fayakun, gampang. Kalau logika nggak masuk semuanya, ingat Allah mengatakan kun fayakun, dia Tuhan. Allah Tuhan. Mau ingin sesuatu dengan mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Dan maha Allah yang segala perbendaharaan alam di tangannya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak bertasarruf, mengotak-ngatik apa yang Allah ciptakan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam ayat ini dalam surat Yasin ini banyak bantahan yang Allah sebutkan tatkala orang mengatakan bagaimana manusia bisa tumbuh dari tulang yang sudah kering. Yang pertama Allah mengatakan Allah sudah menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Kalau dari dari tidak ada menjadi ada, Allah bisa bagaimana dengan yang sudah ada bahannya? Sudah ada bahan dasarnya. Kemudian pengulangan penciptaan itu lebih mudah daripada penemuan pertama kali, iya atau tidak? Orang kalau pertama kali ciptakan mobil susah, tapi kalau sudah ada contohnya diulang gampang. Jadi dari dua sisi ini, bahwasanya mudah bagi Allah yang pertama, kalau dari tidak ada menjadi ada Allah mampu, maka yang sudah ada bahannya lebih mampu lagi. Kalau manusia pernah Allah ciptakan, maka Allah ingin mengulangi penciptaannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah bisa mengeluarkan sesuatu yang hangat dari sesuatu yang basah, yang dingin, seperti pohon. Pohon itu basah dan dingin, Allah bisa keluarkan apa? Api. Demikianlah tulang belulang yang dingin dan kering yang, yang, yang, ya- yang dingin Allah bisa keluarkan yang hangat yaitu tubuh manusia yang berdaging dan ya-, ya, ada darahnya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalil berikutnya, penciptaan manusia lebih ringan daripada penciptaan langit dan bumi. Kalau Allah mau menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia kembali mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya, segalanya mudah bagi Allah. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kalian tidak usah pikir bagaimana caranya, logika kalian tidak masuk, Ingat, dia adalah Tuhan dan Tuhan maha melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak melakukan, tidak bisa melakukan segala sesuatu, dia bukan Tuhan. Oleh karenanya Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian Allah tutup dengan perkataannya seluruh yang ada di alam semesta ini berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mengaturnya, Allah berhak merubahnya, Allah berhak menghidupkan kembali, Allah berhak mematikan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala wa ilaihi turjaun dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Para hati mati oleh Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibangkitkan manusia, maka terjadilah yang disebut dengan yaumul mahsyar atau al-hasyar, hari dikumpulkan manusia. Al-hasyar artinya pengumpulan. Dikumpulkan manusia seluruhnya, seluruh manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan mereka seluruhnya dan tidak seorang pun yang nolak semuanya tidak ada yang terluput semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumun masyhud." Pada hari tersebut seluruh manusia majmu' dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam ayat yang lain, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Sungguhnya seluruh orang yang pernah hidup yang dahulu dan akan yang akan datang, seluruhnya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari hari mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Hajj, "Ya ayuhan Nasu ittaqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat, goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan menyaksikan gempa tersebut. Hari di mana setiap wanita yang menyusui akan melupakan anak yang sedang dia susui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang mengandung maka akan melahirkan kandungannya keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat manusia dalam keadaan berjalan seperti orang mabuk, akan tapi mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi azab Allah yang sangat pedih tatkala itu. Para ulama khilaf para hadirin dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita tahu tatkala terjadi hari kiamat hari yang sangat dahsyat. Allah rubah ya. Langit Allah hancurkan, bumi Allah rubah. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya. Maka orang-orang bertanya, "Malah apa yang telah terjadi dengan bumi ini?" Ini terjadi kejadian perubahan alam semesta ini apakah dialami oleh setiap manusia ataukah hanya dialami oleh orang-orang kafir di akhir zaman? Karena kita akan meninggal dunia. Mungkin kita meninggal sebelum tiba hari kiamat. Mungkin kita meninggal sebelum hari kiamat. Apakah orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat akan menyaksikan kedahsyatan hari kiamat tersebut? Ataukah hari kiamat hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak ada imannya di pengunjung hari kiamat? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya yang menyaksikan dirubahnya hari kiamat yang begitu dahsyat hanya orang-orang kafir. Hanya orang-orang yang tidak punya iman. Pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah bahwasanya kelaziman dari ayat dari surat Al-Hajj ini bahwasanya seluruh manusia akan menyaksikan hari kedahsyatan tersebut. Karena Allah mengatakan yauma tarawunaha. Allah mengancam orang-orang musyrikin, ya ayuhan nasu taqurabbakum wahai ya manusia takutlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat, maka takutlah. Kalau ternyata mereka tidak mendapati orang-orang yang sudah meninggal sekarang tidak mendapati hari kiamat, maka tidak berlaku ancaman tersebut. Tidak berlaku takhwif tersebut, ancaman tersebut. Kemudian Allah tekankan Allah mengatakan yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan menyaksikan kedahsyatannya. Ini dalil kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tazkirah bahwasanya seluruh manusia akan dibangkitkan dan akan melihat kedahsyatan hari tersebut. Yauma yaj'alul wildana shiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak beruban karena saking ngerinya hari tersebut. Allah mengatakan, ya, "Idza sama'un fatarat wa idza al-kawakibun tatharat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-quburu bu'thirat." Allah mengatakan tatkala langit dibelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan meluap, kemudian dalam ayat yang lain al-biharu sujirat tatkala lautan menjadi lautan api. Ini kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang gunung. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung-gunung, engkau melihat mengira gunung-gunung tersebut dalam keadaan tegak diam. Wa hiya tamurru marra sahab. Akan tapi pada hari kiamat dia akan berjalan seperti angin, seperti awan. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha maka gunung akan setelah diterbangkan oleh Allah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah seperti debu-debu yang berterbangan. Ini terjadi semua pada hari kiamat. Lautan menjadi lautan api. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit juga. Iza sama'un fatara tatkala langit terbelah. Dalam ayat yang lain Iza sama'un syakat tatkala langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Iza sama'un kusyatat tatkala langit dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. kusyatat kata para ulama seperti seorang mengambil kulit dari sebuah hewan. Dilepaslah kulit tersebut dari sebuah hewan, demikianlah langit akan dikusyitat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katoyi sijil. Yauma natwis samaa katoyi sijil Allah akan lipat langit-langit tersebut. Allah ganti bumi. Bumi yang ada sekarang akan dimodifikasi oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mardu wa idzal ardu muddat." Tatkala bumi ditarik, diratakan kata para ahli tafsir sebagaimana kulit ya yang diratakan sehingga tidak la tarofiha iwa jawala Engkau tidak akan melihat ada lembah dan tidak ada gunung bumi tersebut. Bumi yang ada sekarang ini Allah rubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat." Allah rubah bumi dengan bumi yang lain dan Allah jadikan langit dengan langit yang lain, dirubah. Oleh karenanya bumi yang tadinya bulat diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya seperti roti yang, ya, ya, yang apa yang putih kemudian tidak ada laisa fiha ma'lamun li ahad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanda-tanda bagi seorang pun tidak ada tidak ada danau tidak ada lembah tidak ada gunung dan tidak ada pelakat-pelakat semua sama di sebagian seluruh bagian bumi sehingga lebih mampu untuk menampung seluruh manusia dijadikan datar oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah turunkan matahari dengan jarak satu mil kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah seluruh manusia akan menyaksikan kedahsyatan tersebut akan tapi bagaimanapun orang beriman tidak sama dengan orang kafir. Meskipun seorang yang melihat menyaksikan sesuatu yang dahsyat tapi tatkala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ya dia akan tetap tenang, diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebutlah yang Allah mengatakan, "Fa idza ja'atis sakhah, yauma yafirru al-mar'u min akhihi." Tatkala ditiupkan sangkakala, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi," maka seorang akan lari dari saudaranya wa ummihi wa abi dan dia akan meninggalkan ibunya dan ayahnya wa sahibatihi wa bani dan dia akan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya kenapa Allah sebutkan orang-orang tersebut Allah ingin menjelaskan bahwasanya pada hari tersebut orang-orang yang paling kita cintai akan kita tinggalkan siapa yang tidak mencintai ayahnya siapa yang tidak mencintai ibunya siapa yang tidak mencintai istrinya teman tidurnya siapa yang tidak mencintai anak-anaknya yang selama ini kita bekerja keras untuk menyenangkan hati anak-anak kita untuk membuat anak-anak kita senyum. Kita bekerja keras membanting tulang. Tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu. Namun pada hari tersebut, maka seorang akan lari dari anak-anaknya. Wasahibatihi wabani. Kenapa mereka lari dari anak-anak mereka? Kata Allah, likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Masing-masing dari mereka sibuk dengan urusan mereka. Karena masing-masing pada hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yatadzakkarul insanu masa. Pada hari tersebut setiap orang akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan dia akan mengingat seluruh dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang detail, yang kecil akan dia ingatkan. Seluruh lirikan haram, pandangan haram yang pernah dia lakukan akan dia ingat pada hari tersebut. Seluruh ke kebusukan dalam hatinya, apakah ria, apakah hasad, apakah dengki, suuzon semuanya akan dia ingat. Maka bagaimana dia tidak takut terkala itu? Sebentar lagi dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus lari meninggalkan kakaknya, meninggalkan adiknya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, istrinya, anak-anaknya. Tidak dia pedulikan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana manusia dibangkitkan awal kali. Inna Innakum tuhsyaruna hufatan uratan gurlan. Kata Nabi SAW bahwasanya kalian akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi hufatan tidak memakai alas kaki, dalam kondisi uratan dalam keadaan telanjang, dalam kondisi gurlan dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Kama badana awal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai permulaan penciptaan kami ulangi lagi. Manusia tatkala dilahirkan di atas muka bumi ini, demikian kondisinya. Belum disunat, telanjang bulat, tidak pakai alas kaki dan tidak ada satu rupiah pun dia bawa. Demikianlah tatkala dia dibangkitkan. Dibangkitkan pun demikian dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, belum disunat dan tidak ada spesial harta yang dia kumpulkan selama ini yang dia bawa, tidak ada. Yang dia bawa hanyalah amalan dia, amalan soleh atau amalan kuburukan Sampai-sampai Aisyah mengatakan Ar-Rijal Nisa, apakah para lelaki dan para wanita dikumpulkan bersama-sama? Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd. Wahai Rasulullah, bukankah yang lain akan melihat aurat yang lain kalau sama-sama telanjang laki-laki melihat aurat wanita? Kata Nabi SAW, Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak akan sempat untuk melihat aurat yang lain. Ya, pun bagaimana mau sementara dunia lagi goyang tatkala itu. Sementara seorang sedang ketakutan dengan amalan dia, dia tidak akan sempat memikirkan hal itu. Para hadirin yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir maka akan dibangkitkan oleh Allah dengan penuh penghinaan. Dengan penuh penghinaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam." Adapun orang-orang yang dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah di atas wajah-wajah mereka, mereka jalannya terbalik orang-orang kafir. Dikumpulkan kepada Allah Wa nasukul mujrimina. Kami bawa orang-orang kafir tersebut kepada neraka jahanam. Ulaika syarrum makana wa adhallu sabila. Mereka adalah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Kata Allah dalam ayat yang lain, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa." Maka pada hari tersebut kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam kondisi buta, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli. Ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kata para ulama ini awal mereka dibangkitkan. Awal manusia dibangkitkan oleh -orang kafir dalam keadaan bisu, tuli dan tidak bisa melihat. Tetapi nanti Allah berikan mereka penglihatan. Allah melihat karena di awal pengin, kebangkitan mereka Allah ingin menghinakan mereka karena mereka tidak pernah melihat ayat Allah, mereka tidak pernah membaca firman Allah, tidak pernah mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hinakan mereka tatkala itu. Namun akan Allah kembalikan panca indera mereka tatkala mereka disiksa di neraka jahanam sehingga mereka berteriak, sehingga mereka protes kepada malaikat, sehingga mereka melihat bagaimana siksaan yang mereka alami. Mereka melihat bagaimana sembahan-sembahan mereka disiksa, mereka melihat bagaimana uh, apa namanya pemimpin-pemimpin mereka disiksa. Jadi ini perkara yang sangat menyedihkan. Seorang tatkala disiksa ternyata pimpinan yang dia harapkan untuk menolongnya juga ternyata disiksa. Namun di awal mereka dibangkitkan mereka dalam keadaan omyan wa bukman wa summa. Dalam keadaan buta, bisu dan dalam keadaan tuli. Tatkala sebagian sahabat baca ayat ini, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami akan mengikat mereka di atas wajah-wajah mereka. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seorang berkata, "Ya Nabi Allah, Kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi yaumil qiyamah? Bagaimana caranya seorang kafir dijalankan di atas kepalanya pada hari kiamat? Kepalanya jadi kaki. Maka kata Nabi SAW, Alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fi dunya qadiran ala ayyumsyahu ala wajhi yaumil qiyamah? Bukankah Allah yang bisa buat dia jalan di atas dua kakinya di dunia, mampu untuk buat dia bisa berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak. Di atas wajahnya, bukan di atas kepalanya. Jadi tergeret wajahnya ini, terseret-seret dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah ini adalah tempat yang paling mulia. Wajah ini adalah bagian tubuh yang sangat mulia. Tetapi tatkala dihinakan oleh Allah dijadikan seret sebagai pengganti kaki, maka ini kehinaan yang yang luar biasa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaumal qiyamati tarul ladzina kadzabu ala wujuhi muswadda." Pada hari kiamat kelak kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wajah mereka hitam, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah wa wa yauma yunfakhu fi sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Tatkala ditiupkan sangkakala maka kami akan mengumpulkan orang-orang mujrim, orang-orang zalim, orang-orang kafir dalam kondisi zurqa, dalam kondisi biru. Kata para ulama, tubuh mereka hitam, mata mereka biru, mata mereka apa? Biru karena saking ketakutannya. Ya, bukan cuma pucat tapi apa namanya? biru karena saking ketakutan. Biru bercampur dengan hitam dan ini adalah kondisi yang sangat menghinakan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah orang-orang kafir akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Dengan penuh kemuliaan. Orang yang meninggal dalam keadaan bertalbiyah, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Tatkala ada di Haji Wada ada seorang sahabat yang kemudian meninggal, maka Nabi SAW melarang untuk dipakaikan kain kafan, dibiarkan dikubur dengan pakai apa? Pakaian ihramnya. SAW mengatakan, wala tukhammir ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebagai penghormatan kepada orang ini. Ada juga seorang mukmin yang dia meninggal di medan jihad. Maka pada hari kiamat kala dia dibangkitkan dalam kondisi masih ada lukanya, masih segar lukanya tapi mengeluarkan bau yang sangat harum. Sebagai bukti bahwasanya dia meninggal di medan jihad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa sebagaimana kita tahu hadis dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la khulufu fami shaim atyabu indallahi mirahil rahil Bahwasanya bau mulut seorang yang berpuasa lebih lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Banyak ulama yang menyatakan ini pada hari kiamat. Yang dia senantiasa berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar bau harum dari mulutnya. Oleh karenanya orang-orang yang di dunia dia ikhlas tidak ingin terkenal, pada hari kiamat terkenal. Yang di dunia tidak mau terkenal, tidak mau ngetop, tidak mau dia menyembunyikan amalannya pada hari kiamat akan terkenal. Akan terkenal. Allah buat dia terkenal. Orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan keluar bau harumnya. Orang tahu ini orang yang berpuasa. Al-muadzinin orang-orang atwalu anaqan yaumil qiyamah, orang-orang yang tukang azan lehernya dibuat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kelihatan daripada yang lainnya. Oh ini tukang para azan. Allah muliakan mereka dibangkitkan dalam kondisi apa? Dimuliakan. Dan seluruh orang yang mengamalkan amalan saleh maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Adapun para pelaku maksiat, kita tidak berbicara tentang orang kafir. Orang kafir selesai, tadi kita sudah jelaskan bagaimana cara dibangkitkan, dihinakan, berjalan di atas wajahnya. Wajahnya dihitam, dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya biru karena saking takut. Orang-orang bertakwa dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Adapun orang-orang pelaku maksiat dari kaum muslimin, maka akan dibangkitkan dengan dipermalukan di antaranya orang-orang yang suka minta-minta. Takathuran, minta-minta bukan karena butuh tapi ingin berbanyak, sedikit-sedikit minta, tidak mau berusaha, tidak punya malu. Kata Nabi SAW, La tazalul mas'alatu bi ahadikum. Senantiasa seorang minta-minta minta terus, sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Walaysa ala wajih muz'atu lahmin. Dan dia dibangkitkan tidak ada daging di wajahnya. Dibangkitkan dalam keadaan berwajah tengkorak. Kenapa tidak punya malu? Dia buang daging wajahnya ini. Orang kalau punya wajah harusnya malu, minta-minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta, tidak mau berusaha. Tidak punya malu. Kita bilang rai gedek, saya rai, rai gedek. Allah bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada daging di wajahnya. Di antaranya orang-orang al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Dibangkitkan pada pada hari kiamat kala ka'amthali dzar fi suwari rijal atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang-orang yang sombong, yang angkuh pada hari kiamat merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi, maka pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk seperti semut kecil. Tubuhnya manusia ukurannya seperti apa? Seperti semut. Yakshahumun nas, dia takut diinjak oleh orang-orang. Merasa besar selama ini, merasa sok, merasa sombong, merasa hebat. Mutakabirun, orang-orang yang sombong dan angkuh. Entah sombong dengan ilmunya, entah sombong dengan hartanya, entah sombong dengan jabatannya, Entah sombong dengan kekayaannya, dengan segala macam bentuk kesombongan, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Dia akan dibangkitkan dalam bentuk yang sangat kecil. para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita jelaskan orang-orang para pelaku kemaksiatan dari kaum muslimin akan dibangkitkan oleh Allah dengan penuh kehinaan. Di antaranya orang-orang yang sombong ya. Kemudian juga di antaranya orang yang tidak adil kepada istri-istrinya. Dalam hadis kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa ma'il. Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Oleh karena hati-hati kalau punya istri dua, harus adil. Kalau tidak adil maka badannya miring. Tapi kalau adil badannya tegak tidak miring. Dan segala bentuk kemaksiatan akan nampak pada hari tersebut. Dan masih ada dalil yang lain dari Nabi SAW menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang bermaksiat akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang ria, orang-orang yang ya yang tidak ikhlas juga akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i lah bih." Barang siapa yang beramal soleh supaya disebut-sebut namanya, barang siapa yang beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain, maka pada hari kiamat lah bih. Allah akan menunjukkan itu semua. Di antara tafsiran yang disebut oleh Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, orang yang riak pada di hari kiamat kelak, seakan-akan ditampakkan pahala salat, seakan-akan ditampakkan uh, pahala dakwahnya, seakan-akan ditampakkan pahala ibadahnya, sedekahnya, tiba-tiba Allah hilangkan itu semua. Karena semuanya fata morgana. Selama ini dia beramal soleh, selama ini dia berdakwah, selama ini dia baca Quran, bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji oleh manusia maka pada hari tersebut dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak khalayak akan dipermalukan di hadapan teman-temannya akan dipermalukan oleh di hadapan murid-muridnya yang menyangka selama ini dia ikhlas ternyata dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semua pelaku maksiat akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah besok kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang al-mahsyar Eh, dan kita lanjutkan dengan yang seterusnya bagian-bagian dari pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, mohon penjelasan tentang keutamaan Masjid Kuba. Apakah benar orang yang sholat dalamnya seperti pahala umroh? Ya benar. Rasulullah SAW mengatakan, Man tatahara fi baiti fa'ata ila Kuba, sholat fi sholatan. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, oleh para jemaah umrah umroh di hotelnya, kemudian dia pergi menuju Masjid Kuba. Lalu dia sholat di situ dengan sholat, sholat apapun. Apakah sholat wajib, apakah sholat sunnah, tahiyatul masjid. Pokoknya dia sholat di Masjid Kuba, maka dia seperti mendapatkan pahala umrah. Hadis ini hadis yang sahih. Oleh karena Nabi SAW setiap pekan, beliau pergi ke Masjid Kuba. Masyian awraqiban dalam kondisi jalan kaki atau naik tunggangan. Karena pahalanya besar dan itu adalah masjid pertama kali yang dibangun dalam Islam masjid Kuba. Bagaimana tentang sholat taubat? Sholat taubat ada dalilnya ya. Barang siapa berbuat maksiat dalam hadis disebutkan barang siapa bermaksiat, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Akan tapi sholat taubat bukanlah sholat rutinitas. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang sebelum tidur sholat taubat, sebelum tidur sholat taubat. Ini tidak benar. Tapi sholat taubat berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh seorang. Jika seorang melakukan dosa dan dia terusik dengan dosa tersebut, dan para ulama tidak menyebutkan harus dosa besar, tidak harus dosa besar apakah dosa besar atau dosa kecil yang mengganggu ketentraman dirinya dan dia takut kepada Allah maka dia boleh sholat dua rakaat kemudian beristighfar setelah itu ini disebut dengan apa sholat sholat taubat maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan ingatlah seorang tatkala bertobat jangan pernah menunda taubat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum segeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang yang membisikkan untuk segeralu menunda taubat adalah iblis adalah syaitan ya iblis kalau seorang tidak bisa kekal bersama dia di neraka, minimal sempat menemani dia di neraka. Dia ingin orang itu bagaimana sesat-sesatnya. Ya, dia tidak peduli sesatnya sesat yang sangat jauh atau sesatnya sesat sedikit, ya. Pokoknya sesat, ya. Itu keinginan apa? Iblis dan setiap kita diintai oleh iblis karena iblis bersumpah, "Fa demi keperkasaan Engkau ya Allah la aghwiyannahum ajmain." Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Tidak ada yang selamat kecuali illa kami minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Semuanya diintai oleh iblis kita semua. Di antaranya iblis membuat kita menunda-nunda taubat, menunda taubat sehingga kita semakin bertumbuh tumbuk dosa kita dan bisa jadi kita meninggal sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kita menemani iblis dan itu yang iblis ingin cari. Ingin menemani dia di neraka jahanam. Ada lagi yang bertanya? para wanita uh, Rasulullah SAW mengatakan La tamna'u imana ima Allah masajid Allah buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Para wanita yang jauh-jauh datang ke Mekah dan Madinah, kalau mereka ingin sholat di hotel maka tidak mengapa dan itu terbaik lebih lebih menutup aurat mereka dan lebih mereka terjaga. Tetapi kalau mereka ingin ke masjid, ingin mendengarkan lantunan bacaan imam di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, maka tidak boleh dilarang. Apalagi kalau mereka ternyata di di hotel kemudian hanya ngobrol, tidak ada ibadah ya. Maka kita bilang silakan ke masjid. Mungkin di masjid antara maghrib dengan isya, dia baca Quran ya atau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia pergi ke raudhah, maka kita tidak larang ya. Kita tidak larang silahkan dengan tetap mengikuti aturan para wanita yang ke masjid maka tidak boleh berhias, tidak boleh ber, bersolek ya, tidak boleh apa namanya mempercantik dirinya, tapi dia dengan penampilan sewajarnya karena dia ke masjid untuk bertemu dengan Allah, untuk bertobat kepada Allah bukan sedang untuk menggoda para lelaki. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta